Tidak semua dijawab ya. Apa hukum membeli barang dengan sistem angsuran? Ada dua surah, dua penggambaran para kelas. Yang pertama adalah, eh, misalkan saya beli kepada antum. Ini harganya berapa? Ini harganya, misalkan kitab ini. Ini kitab harganya 100 ribu. Boleh saya angsur? Silakan. Yang penting 100 ribu. Ya sudah. Ini anak ini saya ambil, nanti saya bayar eh, setiap sepekan tak bayar 25 ribu. Dengan dalam 4 pekan selesai. kalau misalnya ya? Ini boleh. Dengan kesepakatan semua ulama. Itu namanya beli barang utang. Ya, bayarnya ngangsur. Paham soalnya, ya? Yang namanya jual beli ada nak dan bayar kontan, ada dainan hutang. Yang namanya bayar hutang ada yang gelondongan daf'atan wahidah, ada yang ala aksab dafa'at. Yang ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Surah yang kedua. Hmm. nafas Evan. Surah yang kedua. Jual beli sistem, angsur yang dimaukan adalah yang ma'ruf di kalangan antum sekalian dengan e, jual beli dengan dua harga. Harga kontan sekian. Yep, harga angsur lebih tinggi lagi. ngerti nggih? Nah, paham kemarannya ya? Saya beli sepeda motor. Langsung aja sama motor ya, Atau rumah? Motor apa rumah? Hah? Ya Allah motor. Saya beli sepeda motor. Harga kontan 15 juta. Motor apa ya, Pak? Eh, standar. Kalau sudah ya, Pak ya. Ketika uh, eh, kredit angsur ketemunya nanti sampai 20 juta, sampai 21 juta, sampai 25 juta tergantung. Hah? Sebulan diangsur sekian selama tahun, selama dua tahun, selama tiga tahun sesuai dengan kebijakan kesepakatan masing-masing. Paham ya? Kontan sekian ketika diangsur di kredit itu lebih tinggi lagi para keluarga Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Apa dia? Hukumnya apa ini? Hah? Dengan surah semacam ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. <clears throat> Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Dulu sampai sekarang. Tapi jumhur ulama mayoritas fuqaha kita menyatakan hukumnya diperbolehkan tapi dengan syarat. Hukumnya diperbolehkan tapi dengan syarat. Yang pertama, Sang pembeli menetapkan akad yang dia minta, yang yang, yang dia harapkan. Kontan, kontan. Kredit, kredit. Jangan ambil barang langsung lari. Harus jelas dulu kamu mengambil akad yang mana. Ada muhil. Paham insya ya? Udah nggak Coba diem. Paham ya? Tapi umumnya mengambil yang ngambil yang kredit. Hmm. Ya Pak ya? Iya. Jelas. Pak, uh, angsur tiga tahun. yes langsung. Jelas. Ketika dia langsung ambil barang, langsung dia bawa pergi dengan tanpa memperjelas status akadnya adalah ya jus. Tidak boleh. Bittifak, dengan kesepakatan para ulama tidak boleh. Yang kedua, ketentuan yang kedua warahmatullahi wabarakatuh ialah uh, nominal yang di, disepakati itu tidak bertambah. Tidak bertambah Ketika sang pembeli misalkan tidak bisa ngangsur. Paham misalnya ya? Tidak bisa ngangsur, uh, ah, ngadat ngangsurnya, ah, telat ngangsurnya, dan segala macamnya. Tidak ada penambahan sama sekali. Ya itu. Sehingga dia nanti ngangsur dikit, dikit, dikit, dikit, dikit sampai selesai. Nah, nggak bisa ngangsur, maka kewajibannya adalah imbarul mu'sir. Sang penjual harus memberikan tangguhan waktu kepada yang sulit bayar. Itu hukumnya wajib. Afdolnya diikhlaskan. Kayak gitu ya. Ini sama dengan orang hutang ya, Ikhwan. Sama dengan orang dengan orang hutang. Di sini dengan dua poin dari ya, Ikhwan diperbolehkan oleh jumhurul ulama. Diperbolehkan oleh jumhurul ulama. Barakallahu itu. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. La yajuzu mutlaqa. Ini di kalangan ulama sekarang adalah fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah dan seingat saya juga Syekh Mukbil bin Hadi. Nah, nama Ini uh, fatwanya beliau. Ulama sekarang Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. La yajuz mutlaqan. Uh, hujahnya sama. Mereka berhujah dengan hadis uh, man sebentar. Nahan Nabi SAW an bay'atain fi bay'ah. Eh, Rasulullah SAW melarang adanya dua baik dalam satu baik. Barakallahu fikum. Paham ya? Ini dipahami oleh oleh beliau berdua adalah seperti ini. Jual beli dengan sistem dua dua harga. Paham ya, Pak? Antum merujikan yang mana? Nah, antum kalau sependapat dengan pendapatnya Syekh uh, Al-Albani, eh, Syekh Muhammad bin Hadi dan sejumlah ulama yang bersama dengan beliau dulu maupun sekarang, maka yang ada sekarang ini hukumnya riba, tidak boleh. Yang ini apa, Pak? Ya yang yang ada di masyarakat yang ada ini Hah? Sistem kredit yang ada pada mereka tidak boleh sama sekali. Paham ya? Merugikan yang mana? Merugikan yang mana? Barakallahu itu Jawabannya ya, kan? Panjang bawahnya ya, kan? E, eh, kalau subur terkait dengan riwayat tadi mereka e, mereka mem mem memperjelas terkait dengan hadisnya Rasulullah SAW nahaan bayataini fi bayah ketika membongkar dan membaca kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitabnya uh, eh, eh, fikihnya para ulama uh, hampir semua madhab hampir semua mereka memaknakan larangan tadi an bayataini fi bayah itu dengan poin pertama yang saya sebutkan. Tayyib, sang mustari, sang pembeli barakallahu fikum tidak menetapkan akadnya. Paham ya? Langsung ambil barang pergi, tidak tahu di dan ataukah ah dainan. Barakallahu fikum atau atau nasiatan. Barakallahu fikum. Al-muhim hadza wa hadza. Uh, saya pribadi barakallahu fikum ketondongan saya kepada pendapat jumhur ulama namun antum harus perhatikan baik-baik persyaratannya. Paham insyaallah ya? Persyaratannya. Terkait dengan motor para barakalafikum, ketentuannya adalah yang namanya surat menyurat, dokumentasi motor tadi itu semuanya harus diserahkan kepada sang pembeli. Sebab barang sudah pindah kepemilikan. pemilikan. Ya, Pemirsa, Tinggal kita sebagai pembeli mengangsur kepada sang penjual sesuai dengan nominal yang disepakati kunci serahkan, BPKB serahkan, SNK serahkan. Hah? Sudah. Loh, kok diem? Ini akad jual beli atau akad apa ini? Yang namanya jual beli itu perpindahan harta dengan harta mubajalatu malin bimal. Hah? Ini uangku mana barangmu? Hah? dikatakan boleh dainan ini uangku tapi tang mana barangnya ini kepemilikan saya punya hak untuk saya pakai saya punya hak untuk saya jual lagi saya punya hak untuk saya sewakan tergantung saya barang-barang saya paham insya ya nah, ah, Barakallahu fikum sehingga semua diserahkan dan tidak boleh ada ke, apa namanya e, nominal yang dilebihkan ketika ada perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah jalan ketika saya sebagai pembeli eh, kesulitan untuk membayar eh, angsuran, maka kewajiban sang penjual imbarul baru Paham tuh? Memberikan tangguhan kepada yang kesulitan membayar. Maka ketika ada denda-denda, uh, telat bayar denda, sekian kali ambil barang dan segala macamnya, BPKB tahan, semuanya tahan. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang enggak dibenarkan menunjukkan itu bukan akad jual beli tapi akad sewa para barakallahu itu paham misalnya ya, ya sekarang yang berlaku di masyarakat bagaimana kan begitu Hah? yang berlaku di masyarakat barakallahu fikum satu BPKB simpen nah bakal dikasihkan sama antum gitu mboten jenengan tidak boleh jual motor tadi itu Ya Pak ya. Nggak boleh jual. Ya Pak ya. Ada keterlambatan denda. Ya Pak Nah, sekian kali nggak bayar hangus cabut diambil alih di, diambil lagi motornya tadi itu namanya bukan akal jual beli Hah? apalagi plus yang keberi yang berikutnya leasing bank jabatan lewat jabatan dengan kondisi yang semacam ini mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mengatakan untuk kondisi sekarang ini sistem kredit yang ada di masyarakat tidak diperbolehkan dengan semua pendapat. Lah pendapat jumhur apalagi pendapat sebagian ulama tadi yang mengharamkan secara mutlak. Jangan senang jumur jumur jumur Ada ketentuannya. Oh, Allah musta'an. Ada ketentuannya. Kira-kira ada ndak ya yang sistem kredit diserahkan semua begitu? Diadakan supaya diadakan sehingga untuk antum mengadakan akad itu kepada orang yang betul-betul percaya sama dia nggak sembarangan ada di Surabaya ada Hmm? Ikhwan kita sendiri ngaji sama saya, ada. Tapi dia bukan barang yang baru ya ikhwan. Second supaya lengkap BPKB ada semuanya ada harus second tapi secondnya second masih bagus. Nah, baru kan belum keluar BPKB-nya ya. Gimana caranya ya Pak? Gimana caranya supaya dia bisa uh, supaya dia bisa uh, cari keuntungan yang repot? Kan gitu. Nah, nah, jadi second tapi masih bagus motor, mobil, masya Allah ya. Nah, jadi ketika akad sudah uh, ini eh, harga second misalkan eh, motor sekarang ini ya secondnya kebetulan 13 juta. Ya, uh, angsur setahun ada ada dua atau tiga tahun ketemunya nanti uh, 18 belas juta. Nah begitu banyak. Dia nggak beruntung empat lima juta ya tanya. Sudah, Segitu. Langsung dikasihkan. Ini kuncinya, ini SNK-nya, ini BPKB-nya, terserah Anda. Yang penting tahunya saya bayar. Barakallahu Nah, dengan cara semacam ini ya, kan, dengan pendapat jumhur ulama itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Barakallahu fikum. <clears throat> Paham ya? Jalan lancar, ya dikarenakan dia nggak nggak sembarang orang dia kasih Eh, dikasih sendiri ikhwan-ikhwan yang dikenal muamalahnya bagus gitu. itu Atau untuk para ustad nah, eh, eh, gitu ya. Nah, iya. Saya mengamalkan pada mur. saya ambil satu dari beliau. saya bilang sama beliau, intinya ini saya bayarnya utang. Kalau saya nggak mampu ya sesuai dengan perjanjian sebulan sekian gitu. Tapi kalau saya ada rezeki, saya nggak mau nunggu dua tahun. Nah, ada rezeki tak bilang langsung. Jasa kalau hersat itu yang saya cari. ya ya, ya seneng dianya. Nggak usah nunggu lama-lama. Itu menunjukkan apa ya kan? Tujuannya adalah akad jual beli, bukan sewa menyewa. Alhamdulillah dikasih rezeki. Jadi nggak sampai setahun selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Seneng dia. Wah, kalau pelanggannya kayak antum semua Ustaz, bagus itu Ustaz. <laughs> ya bagus. Ya bagus gimana lagi? Cepat ya. Hmm. Coba di Wonosobo ada. Masya Allah. Insya Allah. Ah, ah. bagaimana hukumnya mengkaryakan, mengkaryawankan, gitu ya. nunjuk karyawan ya kan. Pria dan wanita dalam satu pekerjaan, tapi di luar ruangan atau lapangan terbuka tanpa pembatas. Nyampur berarti. Hah? Jalur esri, ya harus Gitu. Allahul Dalam satu pekerjaan, tapi di luar ruangan atau lapangan terbuka tanpa pembatas jangan ya, Pak. jangan ya, Pak. Diusahakan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, dan untuk perempuan di tempat yang tertutup. Laki-laki bebas. Untuk wanita barakallahu fikum terkait dengan masalah pekerjaan dari kaum wanita, wanita diperbolehkan untuk bekerja. Tapi ada ketentuannya, Evan. Ya, yang pertama, pekerjaannya halal, bukan bukan yang haram. Yang kedua, tidak menyibukkan dirinya lalai dari kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia harus mengedepankan anaknya, tarbiyah anaknya, ngurusi anaknya dan segala macamnya. Sisa waktu dia gunakan untuk bekerja nggak ada masalah. Sehingga tidak melalaikan tugas dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang ketiga tidak boleh istilah laki perempuan dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat tidak boleh membuka auratnya dia selama dia mengerjakan sebuah pekerjaan. Yang kelima barakallahu fikum lebih bagus ketika dalam rumahnya, home industry. Atau kalaupun dia keluar, keluar dari rumahnya di tempat yang uh, yang yang yang aman dari fitnah, hanya perempuan semuanya atau laki-lakinya tempat yang tertutup sehingga nggak nampak auratnya barakallahu Ketika uh, yang berikutnya diupayakan jangan sampai jarak safar. Jangan sampai jarak safar terlalu jauh barakallahu Kemudian diupayakan diantarkan dijemput oleh mahramnya dia. Ini secara global barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau tidak memungkinkan, ya sudah jadi berumah tangga yang baik. Untuk urusan maisha tanggung jawabnya para batol. Tanggung jawabnya para pemberani dari kalian kaum laki-laki para keluarga. Nah. <clears throat> bisa bisa perlu bisa ya kan. Nah, dia di rumah eh, jual gorengan atau apa di rumah bisa atau dia menjahit di rumah dia bisa banyak banyak pekerjaannya halal untuk perempuan warahmatullahi yang pas untuk kondisi mereka. Allahu taala alam bisawab. kecil tuh saya. Kayak semua tuh. Dijawab nak kira-kira ya, Pak? Jawab nak? apa Yakin? Jawab? Saya minta dulu. Jawab nak? Jawab Terjawab sudah ini. Bagaimana jika seorang wanita bekerja eh, adanya ikhtilaf? Ya tidak boleh, saya kan sebutkan tadi tentuannya. Kok tanya lagi ya eh, Bagaimana kalau rokok? Hmm. Gimana hukumnya menjual rokok? Saya nggak usah pakai dalil uh, uh, ayat sama hadis ya. Saya pakai argumentasi pemerintah aja lah. Hmm. <clears throat> pemerintah kita sudah sangat tegas memberikan peringatan. Peringatannya lebih tegas dari sebelumnya. Iya, dalam bungkus-bungkus yang ada itu atau dalam uh, apa yang mereka pajang masa itu apa namanya? spanduk-spanduk yang ada itu peringatan pemerintah merokok membunuh Mestinya sih sebagai muslim yang yang yang mohon maaf ya yang yang berakal sehat langsung uh, ini kira. Hah? Artinya ketika anda merokok itu anda lagi pelan-pelan proses bunuh diri kan gitu. Barakallahu Intinya Islam seperti yang terangkan tadi ikhwan, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat melarang kita untuk melakukan perkara-perkara membahayakan diri pribadi atau membahayakan orang lain. Yang ini termasuk yang membahayakan pribadi. Sisi dalil banyak, sisi warning pemerintah ada, sisi medis ya banyak. Barakallahu Kalaupun ada sisi manfaatnya sedikit. Wa isbuhuma akbaru min Banyak dosanya, banyak mabarotnya daripada bermanfaat. Sehingga jangan jangan ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini jawabannya wallahualam kabeh nih. Ya, Masya Allah. <clears throat> Bismillah, anak Abu Ahmad bekerja di Tabuk. Bu, Tabuk sana Evan. Ya, anak diposisikan sebagai teknisi komputer madrasah. Setelah anak masuk di dalamnya, anak ketahui semua komputer madrasah menggunakan software atau program bajakan. Hampir tiga an komputer. Atas perintah atasan saya ditugaskan untuk memperbaiki, memasang dan mendownload program tersebut yang bacakan tadi. Sedangkan yang saya ketahui, menurut peraturan yang mengeluarkan uh, pembuat program tersebut melarang memperbanyak menggunakannya tanpa seizin daripadanya. Copyright gitu ya. Bagaimana hukum dan hasil pekerjaan saya nih Ustaz? Berbagai yang saya terima. Masya Allah. lantum tahu sendiri gitu ya kan ya. Nah, ya Ketika jelas pada sebuah produk ada kata-kata semacam itu dilarang uh, memperbanyak dan segala macamnya ya kawan. Maka ketika ada pihak-pihak yang membajak dan memperbanyak, itu semua terutama untuk komersial tindakan yang terlarang. Tidak diperbolehkan para fikum. Jadi kalau boleh saya sarankan ya untuk menasihati apa fan antum tadi itu. Pak Pak yang asli. Yang orisinil Pak. Hah? Paling jawabannya le larang le. <laughs> mahal ya. Nah itu. Sebagian e, pihak mengatakan kalau itu e, bukan untuk komersial, sesuatu yang sangat-sangat diperlukan, sangat dibutuhkan entah pribadi atau sebuah e, sosial gitu ya kemasyarakatan, e, ada yang mengatakan diperbolehkan. Tapi yang lebih bagus saya akan tetap diusahakan minta izin kepada yang bersangkutan. Wallahu taala alam bisawab. Nah nggak mungkin ya sudah. Kalau saya pribadi memang menyarankan kepada antum cari pekerjaan yang lain. Minimal subhat ya sih Jawabannya mau semua ya Pertanyaannya sulit ya kan. Apa nasihat Ustaz untuk para suami yang istrinya masih mencari nafkah ke pekerja? Nasihatnya supaya pekerjaannya dibikin syar'i. Dengan ketentuan-ketentuan tadi para kelasikum. Yang intinya e, di samping sisi-sisi kehalalan tadi jangan sampai melupakan kewajiban dia sebagai seorang istri. Tapi kalau dimaksud para kelasikum adalah pekerja di tempat-tempat atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang jelas melanggar syar'i, ya suami harus menasihati sang uh, sang istri dengan cara yang bagus supaya dia bisa di rumah atau mengganti dengan pekerjaan yang halal sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dan caranya ya antumnya harus kerja keras untuk menjadi uh, tulang punggungnya keluarga. Nah, jadi masalah itu gimana cara nasihati ustaz? Kamunya cuman di rumah saja jaga anak. Repot ya. Nah, antumnya kerja keras Bilang sama istrimu, kamu ngurus anak. kamu jawab saya. Gitu. Kerja lah ya kan. Harus jadi laki-laki tenang, total ya kan. Nah, Allah taala alam Cukup? Apa sudah? Jam dua lah itu. Bolehkah seorang laki-laki menikahi wanita kaya dengan niatan untuk numpang hidup? <laughs> Lah itu, agar dia tidak usah susah-susah bekerja keras lagi. Wah, dipertanyakan ke laki-lakiannya ini. Ya Allah. Nah itu, iya ya Pak ini mental mental mental mental bakal lagi lagi ya. Allah Azza wajal memuliakan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Itu satu di antaranya dikatakan nafkah kalian. arrijalu rijalu qawwamuna 'ala nisa. Satu, bima faddalallahu ba'dhukum 'ala ba'd. Dua, wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki sebagai kawam yang ngurusi, yang mengayomi, yang memimpin perempuan satu dikarenakan fadil sebagai laki-laki. Yang kedua karena fakohnya antum tadi. Antum punya wibawa dengan antum menafkahi istri. Nah ini dari mulai awal sih ngojo ini. dong dompleng urip ya Pak. Ya Allah, Allah Nah, ini niatan yang rendah, afwan. Ini niatan sangat rendah ya. Jangan. Bukan berarti antum tidak boleh mencari perempuan yang kaya. Ada masalah. Karena hartanya, karena keturunan nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya ya. Dari agamanya. Tapi tetap yang namanya kewajiban nafkah di pundak itu. Paham misalnya ya? Nah, yang kayak istrimu. Itu haknya dia, hartanya dia, bukan hartanya kamu. Dan kamu tidak boleh mengambil harta dia, melainkan dengan keridhaan sang istri. Jangan itu macam tenang satu. Wah, bojoku sugih Ustaz. Hmm. Akhirnya dia mangan mbek bojone, bojone ya Allah. Betapa rendahnya itu laki-laki. Bisa tuh bayangkan ada sedikit keributan rumah tangga, cekcok rumah tangga. Aduh betul langsung isinya bekas pinggang begini. Pergi dari sini. Oh. Ya Allah. Lah mau taruh di mana mukanya dia nih, ya ikhwan? Hah? Dia marah-marah, tidak bisa. Ndak bisa apa modal dengkul. Modalnya lo dengkul. Dia akan menjatuhkan wibawanya lah barakallahu itu, Lah lah itu niat yang kurang bagus. Jangan demikian. Bolehkah seorang suami dengan terang-terangan menyuruh istrinya membantu mencari nafkah padahal istrinya sudah disibukkan dengan mengurus rumah dan anak-anak. Ini kalau saya katakan kondisinya ketika sangat kepepet. Alehonya, hukum asal jangan. Istri kamu diminta untuk ngurusi anak-anak dan rumah. Nafkah urusan kamu sebagai laki-laki. Sebentar kadang arus kondisi yang memang mendesak yang mengharuskan ada yang bantu antum untuk mencari nafkah entah terkait dengan hutang yang melilit atau segala macamnya maka diminta sang istri untuk membantu mencari nafkah tapi ingat dengan ketentuan syar'i tadi itu. Barakallahu Dengan ketentuan yang syar'i tadi. Barakallahu Nampaknya antum ini sudah terisi urutnya ya. Kok kuat banget ini nggak ada yang komplain. Hmm? <laughs> apakah boleh menebaskan atau memborongkan tanaman yang buahnya di dalam tanah seperti kentang, ketela, singkong? Dalam kong sudah masa panen. Artinya antum datangkan pembeli, ini saya punya kentang sekian sekian sekian caranya. Sudah uh, kamu taksir berapa? Atau kamu katakan saya jual dengan harga sekian. uh, kamu berani berapa gitu ya. Dalam keadaan masih di di bawah tanah. Masya Allah. Ini akan khilaf panjang di kalangan para ulama. Khilaf panjang di kalangan para fokoha. Diperpendek apa? Diperpanjang. Diperpendek saja. Taib eh, pendapat yang raci Allah taala barakallahu fikum pendapat sebagian ulama kita dan seingat saya dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah taala itu diperbolehkan dengan persyaratan. Nah, dengan persyaratan barakallahu satu. <clears throat> adanya ahlul khibrah. Adanya pihak yang betul-betul pakar dalam menghitung uh, apa namanya uh, yang bakal dipanen nanti dari kentang tadi uh, dengan jumlah uh, luas sekian, uh, panjang sekian. Namanya ahlul khibrah. Dan itu bisa dideteksi lihat dari apa namanya eh, daun-daunnya, kemudian eh, kedekatan tanamnya dan segala macamnya itu ngerti. Oh ini bagus, ini eh, banyak yang rusak-rusak. Itu ada ilmunya. Dikembalikan pada ahli khibrah. Ketika ada ahli khibrah, orang yang berpengalaman pakar dalam bidang ini, maka diperbolehkan. Tidak ada, maka tidak boleh. Sebab tidak kelihatan. Yang kedua, yang kedua barakallahu ialah al uh, eh, al jaz fil hal, ai al qata' fil hal, langsung dipanen. Paham ya? Langsung dipanen. Tidak boleh bagi sang penjual membiarkan. Nanti saya panen uh, sekian tidak bisa. persyaratan. Ada al khibrah dan yang kedua al qata' atau al juz atau al jaz fil hal. Paham insyaallah ya? Selama ini bagaimana? Mana yang dari tiang nih? pripun hilang kabeh dia. Ya? Angkat tangan. Selama ini bagaimana ini Pak? Hah? Eh, sering kali begitu. Artinya e, eh, sebenarnya ini ahli kan yang yang yang melihat ini. Nah, ahli Ada ada ada pakar ahlinya ndak yang mengukur nah, itu semuanya? Nah itu tadi dari pengalaman Pak. Dari pengalaman yang ada, akhirnya ada orang yang betul-betul mempakar bisa menilai gitu loh. Ini bagus, ini ketemunya diperkirakan sekian, namanya perkiraan. Lebih sedikit kurang lebih lah ya, ya. sekian. Kalau ada yang pakar dan langsung dipandang ada masalah. Kepingin transparan, ya antum panen dulu, antum ambil dimasukkan di karung keranjang kelihatan, di kilo ditimbang selesai urusan. Dan itu lebih bagus untuk kentang, lebih bagus dikarenakan tidak cepat bosok. Ya Pak ya? Nah iya, cari yang aman saja lah Nah, ketela, singkong juga demikian. Ini juga berlaku ya Ikhwan terkait dengan semua yang di dalam. Kayak bengkoang, dalam ya, bawang, ya, dalam. Juga begitu ya Ikhwan. Semuanya kaidahnya sama, yang pertama ada al-khibrah yang bisa menilai dan menghitungnya. Yang kedua al-jaz filhal. Harus langsung dipanen saat itu juga. Ini ketentuan-ketentuan supaya terlepas dari yang namanya gharar. Kalau nggak terpenuhi maka maka dilarang. Dimasukkan dalam ketentuan bai'ul gharar. Nah Nabi sallallahu an bai'il gharar. Allah taala alam bisawab. sẽ chẳng Cewek cantik raya Bolehkah kita melakukan jual beli yang apabila di hari biasanya harga standar? Namun pada hari tertentu kita menaikkan harga yang lebih dari biasanya. Misal saat dahulu seperti ini harga dinaikkan dua kali lipat. Istilah kita nutuk gitu ya. Jawabannya nggak ada masalah. Antum diperbolehkan untuk menjual barang antum kepada lain konsumen dengan harga yang berbeda. Yang kedua diperbolehkan untuk mencari untung lebih dari 100%. Paham salah ya? Cuman bicara bicara afdolnya yang dinasihatkan oleh para ulama, endanya antum ketika jual dan membeli orangnya gampangan ya, kawan. Jadi nggak semata-mata materi yang antum kejar, tapi ada usul memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan barang tadi. Rahimallahu mur'an samhan ida ba'a, samhan ida shtara samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual dan mudah ketika memberikan keputusan. <clears throat> Barakallahu fikum. itu, bisa Nah, datang konsumen, untuk jual harga sekian sama dia. Kena, boleh. Konsumen yang lain datang lagi, beda lagi harganya, boleh. Itu cuma ada masalah ya. <clears throat> Udah ya, cukup ya. Hah? Iya, kok nggak ada yang menghentikan ya Pak? Terakhir ya. Apakah dengan apakah dengan prinsip tidak butuh kepada orang lain bisa diaplikasikan dengan menolak pemberian orang lain? Enggak, beda ya Terkait Terkadang hadiah diperbolehkan untuk diterima. Nama ya kan. Cuman tadi itu sebisa mungkin. Itu namanya prinsip pribadi. Sebisa mungkin bagaimana caranya kita tidak perlu sama orang lain. Mencukupi kebutuhan kita sendiri. Gitu ya kan. Itu namanya matang target yang tinggi untuk kita pribadi. Bukan berarti kita menolak hadiahnya orang lain. Intinya ojo DP-DP. Ojo gimana ya Pak bahasanya? Segitulah eh, merendahkan diri supaya dapat orang lain. Tolonglah ini anu api ya, itu. Oh, oh, oh, almuhim. Apalagi yang terkait dengan orang yang punya kedudukan. Terutama dari kalangan para alim ulama, para dai dan segala macamnya harus betul-betul menjaga kehormatan dirinya para kelakon. Hmm, jangan mengatakan Allah ya ikhwan, masa antum nggak kasihan sama ustadznya antum ini? Eh? Masya Allah ustaznya dari pros tenaganya udah ngajar dari pagi sampai sore, eh? setiap hari lagi. Masa nggak ada perhatian sama ustaznya? Eh? Ah iya kan. Maunya apa ustad? Ini ya, mau ustadznya mau terus kasih eh, supra atau apa? <laughs> lah, jangan begitu ya Pak. Jadi apalagi dari kalangan para tulabul ilm harus betul-betul bisa menjaga dirinya, kehormatan dirinya dengan usaha yang halal. Dengan usaha yang halal barakallahu fikum. <clears throat> Ada nggak ya para ustaz jadi pengusaha? Ada ya? Ada ada atau banyak ini? Wah, kalau ada sedikit ya, Pak. Insya Allah ada lumayan banyak begitu. Uh, yang lainnya biasanya main main belakang ya. Uh, jadi nggak kelihatan tapi sebenarnya di belakang uh, <clears throat> dioperasikan sama yang lain. Ya, kalau Ustadz di, disuruh sibuk mikiri dagangan, wah apa tuh Evan. nggak rental ya Evan. Uh, biasanya diserahkan kepada yang lain. Tahunya usahanya orang lain, <laughs> tapi dia ada campur tangan di situ. Uh, <clears throat> Apakah seseorang yang dipasrahi untuk menjual sebuah barang diperbolehkan untuk merubah harga atau menaikkan harga jual untuk dirinya sendiri tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pemilik barang? <clears throat> Masya Allah. Sebentar, dipasrahi ini eh, masih umum ya, Ikhwan. Antum posisinya sebagai apa ini? Nanti kasih sebuah part untuk, untuk, untuk dijual ini. Kalau posisi antum ini sebagai wakil pemilik barang. Wakilnya atau sebagai farak cabangnya atau sebagai nawir atau sebagai wasi e, e, pemilik barang maka posisi antum sama dengan pemilik barang antum dia sama saja Barakallah. Jadi ketika nanti uh, antum turunkan, antum naikkan tuh, itu nggak ada masalah. Dikarenakan antum sebenarnya sama saja. Dinaikkan ya bareng-bareng, dikurangi ya bareng-bareng. Terkait dengan transaksi, konsumen bisa langsung kepada, kepada antum, bisa langsung kepada pemilik barang yang, yang aslinya. E, pengiriman barang, antum langsung ngirim ke dia, atau antum minta e, pemilik barang yang asli ngirim kepada si bulan. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Dikarenakan kedudukannya sama. Al-wakil, wal-fara, kemudian al-nadir, al-wasi, ini sebenarnya yakumu maqam al-malik. Menduduki posisinya sebagai pemilik barang. Tapi ketika antum posisinya sebagai orang yang e, bukan itu semua, hanya dimintai ta'awun. Artinya bab ta'awun. Tolong jualkan barang ini. Baik, tidak ada kesepakatan sebelumnya maka antum tidak boleh menaikkan atau menurunkan barang. Antum hanya punya hak untuk menjualkan barang sesuai dengan keinginan sang, sang, sang pemilik. Barakallahu itu sudah. Ketika antum berhasil, misalkan antum apa namanya fuduli gitu ya, usil gitu ya, antum naikkan harga, harga barangnya dan laku. Pembeli mengatakan 100, kamu jual 120, laku. Maka yang 20 bukan miliknya antum, kembali pada pemilik barang tadi. Barakallahu fikum. Sampai ada kesepakatan sebelumnya. Atau antum sebagai seorang makelar. Kalau makelar harus ada kesepakatan sebelumnya dengan semua pemilik, pemilik barang. Hah? Apakah antum dapat fee? Hah? Persentase dari pemilik yang ada? Atau antum justru cari keuntungan sendiri? Harus ada kesepakatan sebelumnya. Barakallahu itu. Nama Sehingga yang diamalkan sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan perincian yang disebutkan tadi wallahu taala a'lam bissawab saya kira cukup sekian Evan ya walafumikum dikarenakan waktunya yang sudah menjelang asar tenaga juga mulai ngos-ngosan semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa mengandungkan mereka semuanya rezeki yang halal, rezeki yang tayyib, rezeki yang nafi, yang barokah untuk kita semuanya.